Pada ayat ini terdapat empat perkara yang merupakan dasar tuntunan di dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah." ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين dan carilah apa yang Allah berikan kepadamu untuk kehidupan akhiratmu wala tansa nasibaka minad dunya Dan jangan engkau lupa bagianmu dari dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah engkau. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabagil fasada fil ard. Dan jangan kamu mencari, menghendaki kerusakan di atas muka bumi. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Sungguh ya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat ini di akhir surah Al-Qasas. Di sela-sela penjelasan tentang kisah Qarun. Karena di ayat sebelumnya, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaih. Wa atainahu minal kunuzi Ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ilul quwah. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Inna Allah la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Qarun adalah dari kaum Nabi Musa. Dan sejumlah ahli tafsir menyebutkan bahwa Qarun adalah anak paman Nabi Musa. Allah terangkan bahwa kami memberikan kepada Qarun dari perbendaharaan-perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya tidak sanggup dipikul oleh sekelompok orang yang kuat. Ini baru kunci-kunci hartanya. Bagaimana pula dengan hartanya? Iya. Maka itqala qaumuhu la tafrah. Kaum Qarun berkata, Janganlah engkau ber, sangat membanggakan diri. Inna Allah la yuhibbul farihin. Sungguhnya Allah tidak menyenangi orang-orang yang sangat membanggakan dirinya. Kemudian disebutkanlah ayat wabtagi fi ma ataka Allahu ad-daral Carilah dengan apa yang Allah datangkan kepadamu, apa yang Allah telah anugerahkan kepadamu, kehidupan di negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya dan jangan kamu lupa bagianmu dari kehidupan dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard dan jangan engkau menghendaki kerusakan di atas muka bumi. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Iya. Walaupun ayat ini di konteks berkaitan dengan Karun, tetapi kandungan dari ayat adalah hal yang luas dan umum dan memang merupakan pelajaran untuk umat Islam yang membaca Al-Quran. Di dalam ayat ini ada empat kaidah. Di dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah. Allah berfirman, "Wabtagi fima ataka Allahu ad-daral akhirah." Carilah pada apa yang Allah datangkan kepadamu. Carilah dengan pemberian yang Allah berikan kepadamu kehidupan di negeri akhirat. Kita diperintah untuk beramal kebaikan di atas muka bumi ini guna mendapat kebahagiaan kelak di kemudian hari di kehidupan negeri akhirat. Dan ini kaidah pokok di dalam kehidupan yang merupakan dasar pada kehidupan seorang hamba adalah dia beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan bekalnya untuk negeri akhiratnya. Dan di dalam ayat diingatkan fima ataka Allah. Pada apa-apa yang Allah berikan kepadamu. Dan ini tambih untuk mengingatkan bahwa apa saja dari nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hamba itu datangnya dari Allah. Maka hendaknya nikmat itu dia gunakan pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Seluruh nikmat datangnya dari Allah. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah." Nikmat apapun yang datang kepada kalian, seluruh nikmat itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari kewajiban hamba adalah mengetahui bahwa segala nikmat adalah milik Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah angkat dari siapa yang Allah kehendaki. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah ya Allah yang maha berkuasa atas segala kekuasaan. Sesungguhnya engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki dan mencabutnya dari siapa yang engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapa yang engkau kehendaki dan engkau menghinakan siapa yang engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebaikan. Sesungguhnya engkau maha mampu atas segala sesuatu. Sungguhnya engkau maha mampu atas segala sesuatu. Dan juga harus diingat bahwa seluruh nikmat itu akan dipertanyakan. anin na'im. Dan kalian pasti akan ditanya pada hari kiamat tentang segala kenikmatan yang kalian dapatkan. Karena itu dari keindahan dan balaghah di dalam ayat ini Allah ingatkan nikmat itu asalnya dari mana kemudian diarahkan hamba tersebut supaya bersyukur menggunakan nikmat pada hal yang bermanfaat untuk dirinya sendiri. Membawa kebaikan untuk dirinya sendiri. Sebab kalau dia gunakan nikmat itu untuk akhiratnya, dia sendiri yang akan menuai kebaikannya. Man amila salihan fali nafsih, wa man asa'a fa alaiha, wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Siapa yang beramal salih, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat jelek, dia sendiri akan menanggungnya. Dan tidaklah sekali-sekali Rabbmu itu berbuat kezaliman kepada seorang hamba pun. Iya. Dan Allah mengingatkan, "Faman absara fali nafsi, wa man 'amiya fa 'alayha." Barang siapa yang melihat petunjuk, mengambil dan beramal dengannya, itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang buta dari petunjuk, meninggalkannya dan mengesampingkannya, maka dia sendiri yang akan menanggungnya. Iya. Karena itu, cermati kaidah indah ini. Wabtagi fima ataka Allahu daral akhirah. Carilah dengan karunia yang Allah berikan kepadamu, nikmat yang Allah anugerahkan kepadamu. Carilah kebahagiaan di negeri akhirat. Diingatkan bahwa seorang hidup di dunia ini dengan segala nikmat yang Allah berikan kepadanya adalah untuk mencari akhiratnya. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah kita untuk memanfaatkan segala nikmat sebelum nikmat itu dicabut. Kita diperintah untuk memanfaatkan usia muda sebelum datang usia tua memanfaatkan waktu luang sebelum datang kesempitan, memanfaatkan kecukupan sebelum datang kemiskinan, memanfaatkan umur sebelum datang, memanfaatkan kehidupan sebelum datang kematian, dan juga kita diperintah untuk selalu mengingat bahwa segala makna dari kehidupan ini ada pertanggungjawabannya. Iya, dan kaidah umum di dalam ayat bahwa nikmat yang didapatkan oleh seorang hamba hendaknya dia ingat bahwa itu adalah ujian dan cobaan. Kalau dia tidak gunakan pada hal yang bermanfaat bagi dirinya, menyambungnya ke negeri akhirat, pasti hal tersebut akan menjadi pertanyaan baginya kelak di kemudian hari. Sesuatu yang akan menjadi panjang pertanggungjawabannya. Karena itu, di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wal akhiratu khairu wa abqa. Negeri akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Dan Allah firman ma indakum yanfudu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kalian akan sirna dan apa yang berada di sisi Allah itulah yang kekal abadi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma utitum min syai'in hayatid dunya wa zinatuha. Wa ma indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun. Dan apa yang diberikan kepada kalian, sesuatu apapun diberikan kepada kalian, itu hanyalah dari kehidupan dunia dan perhiasannya. Dan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kalian berfikir diperintah untuk berfikir? Sebab seorang hamba yang tidak pandai memikirkan dari mana kehidupannya, ia sulit untuk menyerap dan memahami makna-makna yang agung dari ayat-ayat yang mulia ini. Dan di ayat yang lain Allah firman, "Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahu wa la'ib, wa inna ad-dara al-akhirata lahiyal hayawan, law kanu ya'lamun." Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya sekadar senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya kehidupan negeri akhirat itulah hakikat dari kehidupan. Andai kata mereka mengetahui. Andai kata mereka mengetahui. Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa harta adalah fitnah. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat ada fitnahnya dan fitnah umatku adalah harta. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, wattaqu fitnah dan nisa dan berhati-hatilah kalian dari fitnah para perempuan. Dan itulah dari kehidupan dunia yang merupakan ujian dan cobaan. Karena itu apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari kehidupan dunia, apakah itu berupa harta, berupa kedudukan, berupa anak, istri, dan keturunan, ya, hendaknya digunakan untuk meraih kebahagiaan negeri akhirat. Menjadi persiapan bagi kita semua untuk mendapatkan kehidupan kekal abadi di akhirat kelak. Dan ini kaidah yang sangat indah hendaknya selalu diingat wabtagi fima ataka Allahu darul akhirah carilah pada apa yang Allah datangkan kepadamu dari kehidupan akhirat kemudian di kelanjutan ayat diterangkan kaidah yang kedua wala tansa nasibaka minad dunya dan jangan jangan kamu lupa bagianmu dari dunia anugerah yang Allah berikan kepadamu boleh saja digunakan untuk kehidupan dunia, untuk makan, untuk minum, dan untuk keperluannya sebagai manusia. Hanya saja perhatikan bahasa dari ayat wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan kamu lupa bagianmu dari dunia. Didahulukan akhirat dan jangan lupa bagianmu dari dunia. Tidak seperti keadaan kebanyakan manusia yang asalnya adalah berkaitan dengan dunianya, tapi jangan lupa akhiratmu. Dan ini tentunya adalah hal yang bertentangan dengan makna yang diterangkan di dalam ayat. Karena itulah dari dasar kaidah kehidupan seorang hamba, dia memakmurkan hidup di dunia, tetapi dunia itu tidak berkuasa terhadap dirinya. Kadang mungkin dunia berada di tangannya, berada di genggamannya, dalam penguasaannya. Hanya saja dunia itu tidak berada di hatinya. Bukan hal yang mendominasi dirinya. Inilah seorang muslim di dalam kehidupannya. Dia memanfaatkan kalaupun Allah berikan kepadanya dari kehidupan dunia. Dia mengambilnya sebagai suatu bahagian yang diirinkan dan selebihnya adalah hal yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuknya guna digunakan pada perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat wala tansa nasibaka minad dunya dan jangan kamu lupa bagianmu dari dunia. Ada tiga pendapat di kalangan ahli tafsir. Yang pertama, dan ini adalah penafsiran Ibnu Abbas Mujahid dan kebanyakan ulama ayyamala fid dunya lil akhirah. Yaitu jangan lupa bagianmu dari dunia dia tetap mencari dunianya tapi dunia tersebut dia peruntukkan untuk mencari akhiratnya. Untuk mencari akhiratnya. Dan penafsiran yang kedua adalah wala tansa nasibaka minad dunya dia mengambil hal yang lebih memberikan, mengeluarkan hal yang lebih dan dia pegang perkara yang sekadarnya yang mencukupinya saja. Dan ini adalah penafsiran Al-Hasan Al-Basri. Dan penafsiran yang ketiga, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupa bagianmu dari dunia. Dia mencukupkan dirinya dari hal yang halal dengan hal yang halal. Dan dia hindari segala perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah penafsiran Qatadah rahimahullahu taala. Iya. Ini tiga penafsiran semuanya terkandung di dalam makna ayat, tidak bertentangan. Tercakup di dalam kandungan dan makna ayat ini. Karena itu hendaknya seorang muslim memahami arti dari kehidupan dunia bahwa dunia ini bukan segalanya bukan rumah yang kita kekal di dalamnya ada suatu kehidupan yang semua kita akan menuju ke sana. Akan kembali kepadanya. Itulah kehidupan akhirat. Yang merupakan akhir dari perjalanan hidup kita. Yang telah dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini wala tansa nasibaka minad dunya jangan engkau lupa bagianmu dari dunia juga mengingatkan bahwa perbandingan antara dunia dan akhirat perbandingan yang sangat jauh. Karena akhirat itu jauh lebih utama. Dan siapa yang mencari akhiratnya karena Allah, maka Allah akan memberkahi pada dunia yang dia gunakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid." ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدخورا ومن أراد الآخرة وسألها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia yang segera, kami akan berikan untuknya kehidupan dunia itu. Kemudian kami akan jadikan untuknya neraka jahanam. Dia masuk di dalamnya dalam keadaan dicela dan dihinakan. Tapi sebaliknya siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berjalan untuk mencari akhirat tersebut, mereka inilah orang-orang yang upayanya, usahanya disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat yang lain Allah berfirman, "Man kana yuridu harsal akhirati, nazid lahu fi harsi." ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب Barang siapa yang menghendaki kebun akhirat, kami akan menambah kebaikan pada kebunnya. Dan barang siapa yang menghendaki dari kebun dunia, kami akan berikan dari dunia itu. Tapi di akhirat kelak tidak ada lagi bagian untuknya. Dan di dalam hadis Zaid bin Sabit yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iya, man kanat dunya hamma, farraq Allah shamlah, wa ja'ala al-faqr baina aynayhi, wa la ta'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lah." Barang siapa yang kehidupan dunia itu adalah cita-citanya, maksud terbesarnya adalah niatannya, maka Allah akan mencerai usahanya. Dan Allah akan menjadikan kefakiran antara kedua pelupuk matanya. Dan tidak akan datang kepadanya dari kehidupan dunia. Kecuali apa yang telah digariskan untuknya. Dan sebaliknya, وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّةً جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ وَجَعَلَ الْغِنَى فِي قَلْبِهِ وَتَأْتِيهِ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةً Barang siapa yang kehidupan akhirat adalah niatnya, maka Allah akan mengumpulkan usahanya. Akan dijadikan rasa cukup di dalam hatinya. Dan dunia itu akan didatangkan kepadanya. Dalam keadaan dipaksa untuk datang. Walaupun dia tidak mau dipaksa untuk datang kepada hamba itu. Karena itu harus diingat oleh seorang muslim. Bahwa kehidupan ini ada pijakan-pijakan yang seorang hamba wajib berada di atasnya. Wajib memperhatikannya wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka Carilah apa yang Allah datangkan kepadamu dari kehidupan akhirat dan jangan engkau lupa bagianmu dari kehidupan dunia. Ini dua kaidah. Kemudian kaidah yang ketiga, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik dan berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Iya. Kita diperintah untuk berbuat baik di dalam kehidupan ini. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Dalam menafsirkan ayat ini, ada tiga penafsiran disebutkan oleh Ibn al-Jauzi di dalam Zadul Masir. Yang pertama, kata beliau, hendaknya engkau berikan kelebihan dari hartamu Sebagaimana Allah telah menambah berbuat baik kepada engkau dengan menambah engkau melebihi kadar keperluanmu. Dan penafsiran yang kedua, hendaknya engkau berbuat baik pada apa yang Allah wajibkan kepadamu. Berbuat baik dengan melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepadamu. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dengan mencurahkan berbagai nikmat. Dan penafsiran yang ketiga, Berbuat baiklah engkau di dalam mencari yang halal. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu di dalam menghalalkan yang baik-baik. Iya. Ini tiga penafsiran. Semuanya adalah penafsiran yang bagus. Melengkapi makna ayat dan menerangkannya. Karena itu seorang hamba hendaknya mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya dan di kehidupannya ini adalah dia berbuat baik berbuat baik kepada dirinya dengan berpegang terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Bahkan amalan yang paling baik adalah amalan yang dibangun di atas keikhlasan dan dibangun di atas tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu di beberapa ayat, "Alladhi khalaqal mauta wal hayata linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Dan kebaikan amalan adalah dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyempurnakan pengikutan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan berbuat baik juga masuk di dalamnya berbuat baik kepada diri sendiri, berbuat baik kepada keluarga, berbuat baik kepada anak-anak, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada sesama manusia. Iya. Dan ini adalah sifat ihsan yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan diperintah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah memerintah dengan keadilan dan ihsan. Dan Rasulullah bersabda, Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai' Sungguhnya Allah telah menetapkan untuk berbuat ihsan pada segala sesuatu. Dan Allah firman, Wa inna Allah yuhibbul muhtinin. Dan berbuat baiklah kalian. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Karena itu, perhatikan dan renungi mana dari kehidupan ini. Kita hendaknya selalu berbuat baik dan memposisikan diri kita dimanapun kita berada sebagai orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang membawa keberkahan bagi manusia, membawa kebaikan bagi manusia, orang-orang yang dengannya dia mengajak manusia dan menyuruh manusia kepada jalan yang benar, kunci-kunci yang mengantar kepada surga. Iya, dan inilah kehidupan seorang muslim sebagaimana Nabi Isa alaihi salam berkata, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu." Aku telah dijadikan oleh Allah sebagai orang yang berberkah dimanapun aku berada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala Allahu minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih. والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه أما بعد معاشر المسلمين جمع جمعة rahimani wa rahimakumullah kemudian di akhir ayat terdapat kaidah agung dan ini adalah kaidah yang keempat pada ayat ini wala tabghil fasada fil ard inna Allah la yuhibbul mufsidin Janganlah engkau berbuat kerusakan di atas muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak mencintai perbuatan kerusakan. Iya. Apa makna berbuat kerusakan di atas muka bumi? Yaitu ia menjalani kehidupannya di dunia di atas muka bumi ini dengan melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah dengan dosa dan maksiat dengan syirik, bid'ah dan khurafat. Dan ini adalah perkara-perkara yang merusak bumi itu. Perkara-perkara yang merusak bumi itu. Karena itu di dalam Al-Quranul Karim disebutkan berbagai jenis kerusakan dan dinamakan dengan nama al-fasad dengan nama al-fasad dengan nama kerusakan dinamakan dengan nama kerusakan dari perbuatan kesyirikan kepada Allah dari perbuatan menebar kekejian di tengah manusia dari perbuatan mencuri ya dan dari perbuatan ekstrim berlebihan dan selainnya dari perbuatan-perbuatan disebut sebagai perbuatan kerusakan dan dari sifat orang-orang Yahudi mereka berbuat kerusakan dari sifat kaum munafikin mereka berbuat kerusakan dan dimaklumi bahwa kerusakan-kerusakan ini adalah apa yang diadakan oleh manusia dari berbagai dosa dan kejelekan setelah diutusnya para nabi dan para rasul menerangkan agama dan menyampaikan syariat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Nabi Muhammad dan telah sempurna Al-Qur'an di tengah kita, maka telah diperbaiki bumi ini untuk kita. Telah diluruskan bumi, bumi ini untuk kita. Siapa yang keluar dari hal tersebut, maka itu artinya dia telah berbuat kerusakan di atas muka bumi. Karena itu ini ayat kandungannya sangat luas sekali. Bukan diartikan kerusakan dengan makna ia membakar hak milik orang lain atau melakukan pembunuhan, peperangan. Tidak terbatas pada makna ini. Tapi kerusakan mananya luas. Dan ini adalah kaidah agung di dalam kehidupan. Seorang muslim adalah anti segala kerusakan. Kerusakan di dalam agama, kerusakan di dalam akhlak, kerusakan di dalam akidah, kerusakan di dalam ibadah, kerusakan di dalam apapun. Iya. Dan wajib atas setiap hamba adalah ia mengadakan perbaikan. Mengadakan perbaikan, menebar kebaikan di tengah manusia menebar islah sesuai dengan kemampuannya. Dan ini adalah kewajiban atas setiap hamba. Jangan dianggap bahwa menyebarkan kebaikan dari agama ini hanya tugas si ustadz fulan saja atau hanya tugas orang-orang tertentu. Tapi setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebab dia akan ditanya pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disaksikan oleh seluruh makhluk. ماذا أجبتم المرسلين ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين hari tatkala Allah menyeru seluruh manusia Allah berfirman bagaimana kalian menjawab para rasul pertanyaan hendaknya kita siapkan bagaimana kita menjawab para rasul sejauh mana kita telah meninggikan agama mereka mendukung agama mereka menyebarkannya mendakwakannya perhatian terhadap agama para rasul dan ini adalah hal yang hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Karena perhatian terhadap dirinya, terhadap keluarganya, terhadap anak-anaknya, terhadap kebaikan pada harta dan masyarakatnya. Dan dimaklumi bahwa perhatian tersebut adalah hal-hal yang baik. Tapi sangat disayangkan banyak yang lupa memperhatikan akan agamanya, kewajiban yang harusnya dengannya dia mempersiapkan jawaban bagaimana ia menjawab para nabi dan para rasul. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kehidupan kita dan mengarahkan kita semua di atas as-siratil mustaqim dan selalu mengantar kita kepada kehidupan akhirat yang di sanalah segala kebahagiaan, segala kebaikan dan segala kehidupan yang hakiki. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan kita semua di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini, di kehidupan di alam kubur dan di kehidupan tatkala kita semua kembali kepadanya.